Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ma asbaha bina min ni'matin Au bi ahadin min khalqih Faminhu wahdahu la sharika lah Walahul hamdu walakash, walahu syukru Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tiada satu nikmat pun yang kita rasakan pada pagi hari ini atau dirasakan oleh salah satu dari makhluk Allah Jalla Jalaluh kecuali itu murni darinya maka baginya segala pujian dan segala syukur Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah dan yang lainnya dan semoga salawat itu terus bersambung untuk para sahabat Nabi yang Allah memilih mereka langsung untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah ini sehingga kita yang berada di Batam, yang berada di Indonesia, yang berada di negeri-negeri jiran bisa merasakan nikmatnya Islam. Dan ini tentu selain dengan taufik Allah Jalla Jalaluh pertama dan terakhir itu dikarenakan perjuangan para sahabat-sahabat Rasul maka semoga salawat itu bersambung untuk mereka dan untuk orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman amma ba'd sahabat hang rahimakumullah dimanapun anda berada Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sampai ke Batam lagi, bisa menyapa para pendengar setia Hang. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan Allah ini. Dan tema yang kita angkat pada pagi hari ini sehari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mulai jam 6 mungkin berakhir dengan terbenamnya matahari gitu kan? Iya. Kira-kira jam berapa kita selesai ini, Ma? Kalau sehari bersama Nabi ini berarti sampai terbenamnya matahari kita. <laughs> Tapi insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana sih seharian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat indah sekali hidup bersama sang Nabi, mendengar petuah beliau, memandang wajah beliau, memperoleh berkah beliau, berjuang bersamanya. Namun ternyata semua itu sudah tidak mungkin terjadi lagi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. 1400 24 tahun yang lalu Nabi kita telah meninggalkan umatnya Tapi semoga kita bisa berjumpa kembali bersama beliau Kelak ketika di padang mahsyar di mana beliau akan menanti umatnya di telaga menanti orang-orang yang cinta kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau kita juga tidak tahu Andai kata kita hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kiranya kita akan beriman dengan beliau? Belum tentu, karena banyak di antara para manusia yang mereka hidup bersama Nabi, mereka melihat wajah Nabi, mereka berjalan bersama Nabi, namun ternyata mereka berada di kerak api neraka yang kata Allah Jalla Jalaluh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka padahal mereka itu sholat di belakang Nabi mereka itu mendengarkan petuah Nabi bahkan sebagian di antara mereka ikut berjuang bersama Nabi tapi iman itu belum menembus hati mereka. Iman itu hanya sampai di kerongkongan mereka. Sehingga mereka menjadi keraknya api neraka. Sahabat hang rahimakumullah. Maka kita syukuri yang hidup dilahirkan sebagai seorang muslim. Yang hidup dilahirkan bersama keluarga muslim. Tinggal bagaimana sekarang kita menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana sih Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pagi hari sampai matahari terbenam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ini di masa krisis suri tauladan. Sehingga musuh-musuh Allah dari iblis dan teman-teman mereka itu berusaha untuk menciptakan contoh-contoh ya suri tauladan suri tauladan yang bisa diikutin oleh masyarakat kita. Kita lihatlah acara-acara baik itu di televisi, baik di dalam negeri atau di luar negeri, mereka berusaha menciptakan ikon-ikon ya atau yang biasa disebut idola-idola agar masyarakat muslim itu mengikuti mereka. Dan bagaimana pengaruhnya dan dampak buruknya kita rasakan di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita yang mereka itu mencontoh idola-idola mereka di potongan rambutnya, di cara jalannya, gaya berbicaranya, gaya hidupnya semuanya. Karena apa? Karena itu yang mereka lihat. Itu yang mereka ketahui siang, malam, bahkan dia lihat di masyarakatnya, itulah contoh yang baik buat mereka. Saya ingat dengan satu peristiwa yang saya membaca ya, bagaimana pengaruh media kepada masyarakat. Disebutkan di sebuah kitab itu ada seorang bos make up dari Amerika sana dan salah satunya satu di antara dua orang itu bos pemilik pacuan kuda. Suatu hari dua bos ini mereka bersahabat memang. Mereka berjalan-jalan ke kebun binatang. Di kebun binatang lewat tempatnya monyet. Bos pemilik pacuan kuda ini tertawa, terpingkal-pingkal melihat monyet yang dipasangin make up. Jadi matanya itu biru, merah, ya macem-macem lah. Dia tertawa, mikir kok lucu banget ya. Akhirnya bos e make up ini, ini kejadian kira-kira tahun 80-an. Bos make up itu ngomong, bagaimana kalau kita bikin model dandanan tahun depan seperti monyet ini? Katanya bos Pemilik pacuan kuda itu dia mengatakan, mana mungkin manusia mau bermake up seperti monyet ini. Namanya mereka orang-orang non-muslim, akhirnya taruhan. Taruhan kita. Satu tahun kita lihat. Bisa ndak anak bikin dandanan yang in tahun depan itu seperti monyet ini. Oke siap. Maka bos make up itu mulailah menggencarkan propaganda mereka ini bikin dulu belum ada TV, mungkin TV mungkin TV nggak warna juga ya. Mereka bikin di berbagai media, di majalah-majalah model, majalah-majalah make up, semuanya. Sepanjang tahun dia bikin dandanan wanita-wanita itu seperti monyet itu, yang warna-warni. Pakai hijau, pakai biru, pakai oranye. Yang sebenarnya nggak pas buat manusia gitu. Tapi karena setahun dia bikin. Tiap hari yang dilihat perempuan. Perempuan-perempuan khususnya kan yang menjadi idola mereka biasanya artis lah. Itu yang menjadi idola mereka. Dilihat tuh artis tiap hari seperti itu dandanannya. Majalah-majalah yang dia lihat seperti itu dandanan iklan-iklannya di sana. Setelah setahun ketemu lagi dua bos itu. Gimana sekarang? Kata bos pacuan kuda, kau menang, kata dia. Karena dilihat dandanan wanita setelah setahun propaganda itu ternyata berubah. Dandanannya seperti monyet yang katanya, apa katanya orang kampung itu. Ustaz. Biasanya ada monyet yang suka nari-nari suruh seperti itu. Pesan dari kejadian ini, manusia itu butuh idola. Manusia itu butuh tokoh yang dia contoh. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik tapi tidak buat semua orang. Karena sebagian orang mungkin tidak suka dengan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan suri tauladan yang baik itu untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhir. Dan dia mengharapkan hidup berbahagia di hari akhir. Wa dhakarallah kathira. Dan mereka banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kiranya kita perlu berulang kali sebagaimana propaganda yang dilakukan oleh orang-orang itu berkali-kali dengan biaya yang sangat besar untuk merubah gaya hidup seseorang. Maka saya harapkan Radio Hang ini tidak bosan-bosannya untuk mengenalkan kepada masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dilakukan Nabi? Bagaimana Nabi kalau bangun tidur? Bagaimana Nabi kalau berjalan? Bagaimana Nabi kalau sarapan? Ya, terus sehingga setelah setahun kita propaganda itu, insya Allah masyarakat Muslim yang telah jauh dari kehidupan yang Islami itu kembali kepada Islamnya. Dan insya Allah itulah kehidupan yang hakiki. Tatkala kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bicara sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Apa sih pengertian sunnah? Kebanyakan yang kita dengar Bahkan kita pelajari di buku-buku fikih Mereka itu para ulama fikih Mendefinisikan sunnah Ma yuthabu fa'iluhu Wala yu'aqabu tarikuhu Sunnah itu Perbuatan sunnah adalah sesuatu yang kalau diamalkan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Pengertian ini kurang tepat. Soalnya manusia ini hidup di dunia biasanya hitung-hitungannya itu untung rugi. Tapi dalam definisi ini dikatakan yang diamalkan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Maka para ulama merevisi definisi ini, mereka mengatakan sunnah itu kalau diamalkan dapat untung, kalau ditinggalkan merugi. Karena nggak dapat untung. Seperti contoh lah, kita lihat orang-orang yang berdagang. Mereka biasa tiap hari buka tokonya, dapat keuntungan 100 juta umpamanya. Ketika suatu hari dia ada acara kemudian tidak membuka tokonya. Dia ngomong apa? Rugi aku hari ini. Kenapa rugi? Seharusnya aku punya untung 100 juta. Karena aku nggak buka toko, aku rugi 100 juta. Itulah pengertian sunnah sebenarnya. Yang tatkala kita amalkan, kita dapat untung. Tapi kita, kita tinggalkan, kita rugi. Seharusnya kita ada pemasukan ya, ada pahala, kita nggak dapat pahala maka kita pada waktu itu merugi. Seperti umpamanya tentang sholat berjamaah. Sebagian ulama berpendapat umpamanya sholat berjamaah itu sunnah. Sunnah mu'akkada, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian lainnya ulama mengatakan wajib. Karena hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyaknya yang menyuruh orang untuk ke masjid. Bahkan ancaman-ancaman yang diberikan bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid sangat banyak sekali. Sehingga sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah bagi kaum lelaki ke masjid itu, itu wajib. Dan sebagian lain mengatakan sunnah. Oke sekarang kita lihat. Kita melihat kepada mereka yang berpandangan sholat berjamaah sunnah umpamanya. Sholat sendirian di rumah dapat satu. Sholat ke masjid dapat 27. Orang yang berakal sehat. Kalau dikatakan dia buka toko di depan rumahnya. Ada orang jualan di depan rumahnya lah. Dapat untung tiap hari satu juta. Kalau dia buka toko di depan jalan yang jaraknya 100 meter dari rumahnya itu, dia akan dapat untung 27 juta. Kira-kira apa dia tetap akan membuka toko di depan rumahnya? Saya rasa tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan law ya'lamuna ma fil nida was saffil awal la atauhuma walau habwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam andai kata orang itu tahu dengan pahalanya di saf pertama, pahala menjawab panggilan Allah jalla jalalu, datang ke rumah Allah, niscaya mereka akan datang ke masjid walaupun harus dengan merangkak. Begitu pula tadi itu. Yang kalau buka toko di depan rumahnya dapat satu juta, Buka toko di depan masjid 27 juta, anak yakin dia pun dipapah akan jalan. Karena menurut dia rugi anak kalau buka di depan rumah. Karena di depan sana ada keuntungan 27 juta. Sayangnya pahala ini bukan duit Ustaz. Andai kata duit Ana yakin sahabat-sahabat Hang semuanya akan rebutan ya. Kita lihat bagaimana orang-orang dari Jawa ya. Mereka datang untuk bekerja umpamanya ke Batam. Sebagian bahkan merantau ke Malaysia, merantau ke Singapura. Untuk apa? Untuk cari keuntungan. Dia tahu kalau kerja di kampungnya dapat satu juta. Kerja di kampung orang dapat lima juta. Berangkat dia. Begitu pula dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya kita akan menambah keuntungan kita dengan kita mengamalkannya. Di antara manfaat kita mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan diremehkan sunnah ini ya. Banyak orang kalau dikatakan ini sunnah, dia tinggalkan. Kalau dikatakan ini makruh, dia amalkan. Karena dia tidak, bukan tidak mungkin, belum belum memahami keuntungan-keuntungan mengamalkan sunnah-sunnah yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama keuntungan mengamalkan sunnah ini mencapai derajat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi waliullah. Jadi kita ini sering dengar fulan waliullah katanya. Siapa sih waliullah itu? Waliullah itu adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi. Allah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb barang siapa yang memusuhi waliku barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku telah mengumumkan perang dengannya subhanallah tuh kalau ada orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah Allah mengumumkan perang. Kalau sudah mengumumkan perang sama Allah, Allah tinggal kun fayakun melarat hidupnya orang itu. Sengsara hidupnya. Kemudian Allah menjelaskan, "Wa تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي 'abdi أَحَبَّ ahabba مِمَّ mimma عَلَيْهِ dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai lebih dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Ini langkah pertama untuk menjadi waliullah, untuk menjadi kekasih Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Saya pernah bertemu di kampung itu seseorang yang mengaku waliullah tapi nggak sholat. Kan kita bingung. Dia mengatakan sudah aku sudah tidak wajib sholat lagi. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sakit beliau sholat. Bahkan beliau berusaha untuk berangkat ke masjid dalam kondisi beliau sakit. Bahkan kata Aisyah, kedua kakinya bengkak karena beliau sholat. Kok ada orang mengaku kekasih Allah tapi nggak sholat? Allah sudah katakan, sesuatu yang paling Allah cintai yang dengannya hamba mendekatkan diri kepada Allah yang wajib yang fardu-fardu kemudian wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. dan hambaku itu terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib dia amalkan, dia ingin lebih dekat lagi sama Allah. Dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba. Sampai aku cinta kepadanya. Sahabat hang. Jadi itulah cara menjadi waliullah. Mengamalkan yang wajib-wajib Kemudian setelah yang wajib diamalkan, dicari yang sunnah-sunnah. Supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah menjadi kekasih Allah. Jangan sholat malam, Masya Allah sholat tahajud. Dari pukul 2 sampai jam 4. Terus tidur. Sholat subuhnya jam 7. Nah, nggak benar itu. Maka ingat yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jadi syarat untuk menjadi kekasih Allah, mengamalkan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau ada orang-orang yang jauh dari sunnah, ini bermasalah. Kau ingin jadi kekasih Allah, bahkan mengklaim dirinya kekasih Allah, tapi dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Allah. Faidah ahbab tuhu. Kalau aku cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, yang dia mendengarkan dengannya. Dia tidak akan mendengarkan yang haram. Dia tidak akan mendengarkan yang buruk. Allah akan menjaga dia dari pendengaran-pendengaran yang tidak benar. Wa Dan aku akan menjadi pandangannya yang dengannya dia memandang. Memandang semua yang diridhai Allah wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil dengannya dia memukul dan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah wa in sa'alani la u'tiyanna kalau dia mohon seorang kekasih kalau meminta maka kekasihnya akan memberikan apa yang dia pinta. Allah mengatakan, "Wala in sa'alani utiyanna. Kalau dia minta, aku kasih. "Wala in ista'adzani u'idzanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Sahabat Hang, betapa indahnya. Kita punya masalah apa saja kita menghadapi problematika dalam kehidupan ini, kita tinggal mengatakan, Ya Allah. Allah mengatakan, Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuh kalau ingin dikabulkan doanya Laksanakan perintah-perintah Allah. Beriman dengan Allah. Allah akan kabulkan doa kita. Apalagi kalau sunnah-sunnahnya diamalkan. Kemudian amalan sunnah ini melengkapi kekurangan di amalan wajib kita. Berapa banyak di antara kita yang sholat tapi pahala sholatnya cuma 10%. Maka dengan kita sholat sunnah, sholat sunnah itu akan menyempurnakan ibadah wajib kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Yang pertama dihisap dari amalan manusia di hari kiamat itu salat. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza li malaikatihi. Allah mengatakan kepada malaikatnya menghisap. Wa huwa a'lam dan Allah lebih tahu dengan kondisi hambanya. Apa yang tidak diketahui malaikatnya Allah tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya dengan menunjukkan hisap itu. Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Lihat tuh salat hambaku. Dia sempurnakan salatnya atau ada yang kurang di salatnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Kalau salatnya sempurna akan ditulis sempurna salatnya. Wa in kanat intaqasa min hasyai'an. Kalau ada yang dikurangin dari salatnya enggak sempurna salatnya. Qala unzuru hal li abdi min tatawu. Lihat tuh, ada enggak pahala atau salat-salat sunnah hambaku? Fa in kana lahu tatawu, kalau ada salat-salat sunnahnya atimmu li abdi fariidhatah sempurnakan salat-salat wajibnya dengan salat sunnahnya thumma tu'khadul a'mal ala dzalikum. Dan semua amalnya seperti itu. Jadi amalan sunnah ini menyempurnakan yang wajib. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Jadi orang yang zakatnya kurang, dia punya sedekah-sedekah sunnah, dia sempurnakan. Orang pernah haji sekali. Tapi kadang kala biasanya orang pertama haji umpamanya ya, karena kurangnya ilmu, dia hajinya asal-asalan. Kalau pembimbingnya bagus, alhamdulillah. Insya Allah ibadah hajinya bagus. Tapi kalau pembimbingnya, apalagi mungkin yang nggak ada pembimbingnya, kadangkala kita melihat ya jemaah haji itu karena kita sudah mendekati ya musim haji, orang-orang sudah pada belajar manasik haji, tolong sahabat-sahabat hang yang mau haji itu ikut tuh manasik, baca buku manasik supaya ibadah kita itu sempurna. Jangan apa katanya. Oke, sekarang dia pertama haji apa katanya? Padahal haji yang fardu itu yang pertama. Kemudian dia melaksanakan haji lagi, melaksanakan haji lagi. Itulah yang akan menyempurnakan kekurangan hajinya. Kemudian dengan melaksanakan sunnah kita akan terhindar dari amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita udah full, seperti gelas. Kalau udah full itu, masya Allah, nggak bisa diisi lagi. Semua amalannya udah diisi dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang ulama salaf Zaid bin Salamah ya, "Lau qila lahu anta tamutu gadan lam yakdir an ala amali. Kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau dikatakan kepada Hamad, ya Hamad bin Salamah bukan Zaid, namanya Hamad bin Salamah. Kau besok mati. Kau besok bakal mati. Dia nggak bakal bisa menambah amal perbuatannya. Kenapa? Karena waktunya sudah full dengan ibadah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat dengan mengamalkan sunnah ini kita termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan yang kelima sebagai bukti bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar cinta sama Allah, banyak di antara kita yang mengklaim aku ini tentara-tentara pembela Allah. Aku ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Aku membela agama Allah. Mana buktinya? Kalau sekedar ngaku-ngaku siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa ngaku. Aku cinta sama Allah. Aku melakukan ini karena Allah. Mana buktinya? Buktinya itu kata Allah, "Fattabi'uni." Ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau kau cinta sama Allah, ikuti Nabi. Yuhbibkum Allah. Ketika itu Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sahabat hang rahimakumullah, maka kita akan mulai ini sekarang. Melihat apa yang diamalkan Nabi di pagi hari, sehari kita akan mulai ketika beliau bangun tidur. Beliau tuh kalau bangun tidur biasanya beliau langsung duduk dan mengusap wajahnya. Mengusap wajah itu mengusir tidur. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده diceritakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bila bangun tidur beliau duduk tuh kemudian beliau mengusap tidur dari wajahnya orang sekarang kalau tidur ya dalam kondisi dia masih rebahan nggak duduk biasanya akan berlanjut tidur lagi yang mau bangun malam karena dia nggak duduk Ya udah. Apalagi sekarang kalau ada alarm ya. Kita bikin alarm. Kita matiin alarmnya dengan tidur. Dengan dalam kondisi rebahan. nggak bakal bangun. Tapi coba duduk dulu. Kita duduk. Kita ambil alarmnya kita lihat. Kita matikan. Kemudian mengusap. Biasanya tidur itu memang ya... Orang kalau bangun tidur ada kotoran di matanya, yang kadangkala membuat dia ingin melanjutkan tidurnya. Maka dibersihkan, diusap. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu membaca doa bangun tidur. Kita baca Alhamdulillah, Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami dan kepadanya kelak kita akan kembali. Masya Allah. Sahabat Hang, tolong diperhatikan. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nya Kita ini diajarin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar selama hidup di muka bumi ini sepanjang hari ingat mati. Mulai sejak bangun tidur kita diingatkan kalau kita ini bakal mati. Kita nggak lama, kita aja baru bangun dari kematian. Kalau Allah mau, kita nggak bakal bangun lagi. Maka kita diingatkan supaya hari itu jangan menjadi budaknya dunia. Seakan-akan kita akan hidup sampai seribu tahun. Nggak ada. Orang paling lama umurnya sekarang 80, 100 aja udah jarang. Mungkin masuk Masuk apa Ustaz? Junibus muri gitu ya, masuk muri, hidupnya 100 tahun. Rata-rata manusia 60 70 tahun. Maka kita diingatkan bangun tidur, udah ingat mati. Ya Allah, iya ya. Sebelum tidur pun, sebelum tidur pun kita sudah diingatkan untuk ingat mati. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Jadi sepanjang hidup, sepanjang hari, semalam, sehari, semalam itu kita diingatkan sama mati. Maka bangun tidur biasanya nih sekarang kan udah musimnya apa? Ya teknologi HP ya, gadget apa gadget namanya Ustaz? Karena kadang kala salah ngomong Ustaz. Mereka udah sibuk ya bangun tidur yang dilihat SMS Mungkin dia lihat Facebook, Twitter, jejaring sosial macam-macam dia lihat HP-nya, bukan baca doa. Maka ingat, ketika mau tidur matikan tuh. Alat-alatnya itu matikan semua. Ketika bangun tidur jangan pegang apa-apa. Yang pertama, bangun duduk, usap tidur, hilangkan tidur dari wajahnya, kemudian baca doa Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan Imam Tirmizi di antara doa setelah tidur itu Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesembuhan kesehatan pada jasad kita dan telah mengembalikan ruhku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tuh bersyukur. Bisa berzikir sama Allah kita bersyukur. Setelah itu bersiwak. Kalau bangun itu bersiwak. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu bisiwak. Rasul kalau bangun tuh di malam hari ya, beliau langsung bersiwak. Ya, sekarang karena siwaknya pakai sikat gigi Ustaz. Jadi harus ke ke toilet dulu mungkin dia. Lewat Radio Hang ini. Saya ingin mengajak siapa saja yang memiliki kemampuan Indonesia ini memiliki jumlah pepohonan yang sangat banyak sekali. Coba dicari gantinya siwak yang di negeri Arab sana. Di negeri Arab itu biasanya yang digunakan untuk bersiwak itu pohon arok. Pohon arak ya. Pohon arak itu semacam pohon seperti pohon beringin mungkin. Yang punya akar. Akarnya itulah yang dibikin siwak. Jadi tolong yang yang mungkin kuliah di pertanian, di perhutanan, dicari itu. Dicari pohon-pohon yang bisa digunakan untuk siwak. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala sampai kiamat. Ketika dia bisa menemukan ternyata pohon ini bisa digunakan untuk bersiwak. Semua pohon bisa selain yang beracun, tapi yang mengandung seperti yang meng, dikandung oleh pohon arak itulah itu yang perlu dicari sehingga nggak perlu jemaah haji berangkat haji beli siwak di sana Ustaz gitu kan. Jadi kalau bisa dia udah ada di Indonesia. Dan itu bisa diamalkan sunnah Nabi ketika kita mau sholat. Gak mungkin kita ambil sikat gigi ketika mau Allahu Akbar gitu Jadi perlu siwak yang seperti yang kayu itu dan itu insya Allah ada di Indonesia. Setelah itu berwudu Rasulullah SAW nih. Bangun tidur, duduk, kemudian baca doa, bersiwak, kemudian beliau berwudu. Sebelum berwudu, beliau cuci tangan dulu tiga kali. Dicuci tangannya. Jangan langsung berwudu. Subhanallah ya. Hidup Nabi ini bersih. Lebih bersih dari orang-orang yang mengklaim paling bersih hidupnya. Bayangkan kita diajari nih anak-anak kita. Sebelum tidur untuk cuci tangan, cuci kaki. Ayo anak-anak cuci tangan, cuci kaki. Gosok gigi. Dalam Islam, ajaran Nabi lebih sempurna dari itu. Disunahkan berwudu sebelum tidur itu dianjurkan berwudu. Jadi kita tangan kita udah pegang macam-macam, mulut kita udah makan macam-macam. Sebelum tidur bersih. Sisa-sisa makanan di mulut kita itu dianjurkan kita untuk bersiwak sebelum wudu. Kita wudu, tangan kita bersih, kaki kita bersih dan bukan hanya itu dalam Islam. Wajah kita bersih ya. Kotoran sekarang ini ada krim malam, krim pagi gitu kan. Rasul nggak pakai. Kita butuh krim mungkin. Kita, tapi dengan kita berwudu sebelum kita mau tidur udah dibersihkan ya sehingga pori-pori di mana di wajah kita ini udah hilang debu yang menutupinya. Itulah gaya hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita dapat pahala. Kemudian ketika pagi hari, ketika pagi hari kita bangun ini mau berwudu nggak boleh langsung kita mau langsung kumur-kumur. Karena kita tidak tahu nih tangan kita ini mungkin kotor. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqada ahadukum min naumih, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Dulu wuduknya itu kadangkala ke bejana, kadangkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyiramin, kayak pakai keran sekarang ya. Jangan dicelupkan tangannya ke dalam bejana. Sebagian ulama menyimpulkan hikmahnya apa? Supaya tidak mengotorin bejana. Rasul mengatakan fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh. Karena kalian itu nggak tahu di mana tangannya bermalam. Ini ya, namanya orang tidur nggak sadar lah di mana tangannya itu bergerak. Kadang kala masuk belusuan gitu ya kan Belusuan kemana-mana tangannya dia nggak tahu. Aina batat yaduh. Selain supaya tidak mengotorin itu bejana, Bagaimana Ustaz? Sekarang ini kan nggak pakai bejana. Pakai keran umpamanya. Apa perlu kita cuci kaki cuci tangan kita? Tetap dicuci tangannya. Karena apa? Karena bagaimana kita kumur-kumur dengan air yang bercampur dengan kotoran di tangan kita. Kita masukkan ke mulut kita. Mungkin ya masuk ke tempat-tempat yang yang banyak kuman di sana dan subhanallah kembali lagi saya katakan sehari bersama Rasul SAW itu indah sekali. Beliau cuci tangannya baru kumur-kumur. Jadi jangan langsung kumur-kumur dibersihkan tangannya dulu. Kita nggak tahu. Berdasarkan uh, hadis ini maka ingat jangan mengatakan Ustaz itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sudahlah. Yang dianjurkan Nabi kita amalkan banyak pahalanya, banyak untungnya. Kemudian kumur-kumur dan beristinthar. Istinthar itu memasukkan air ke hidung ya Ustaz ya. Rasul mengatakan idza staqada ahadukum min manami fatawadda falyastanthir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Ketika seseorang bangun malam hari itu, kemudian dia berwudu, hendaklah Selain tadi dia cuci tangannya, kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya, kemudian dia keluarkan. Subhanallah. Ini kembali lagi bagaimana gaya hidup Nabi sehat. Rasul mengatakan di hadis ini, fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Syaitan itu bermalam di hidungnya. Kok bisa? Para ulama menjelaskan hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan apa? Benar. Bisa jadi benar. Yang disampaikan Rasul, Setan itu benar-benar tidur di hidungnya. Karena dia itu ingin masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau sebelum tidur kita ini membaca doa, maka dia tidak bisa masuk ke hati kita. Masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa. Maka dia bermalam di rongga yang bisa mengantarkan dia ke dalam hati. Maka dia bermalam di hidungnya itu. Selain itu jemaah, kalau kita lihat dari sisi kesehatannya ya, katanya otak ini butuh butuh oksigen maksudnya. Dengan kita membersihkan hidung kita yang mungkin banyak kotoran ketika tidur itu, maka oksigen akan masuk ke otak kita ya dengan lancar dan kerja otak pun jadi lebih baik lagi. Dengan kita berwudu, dosa-dosa kita berguguran. Kalau kita cuma bersihin kaki dan tangan, cuci tangan dan kaki, kita nggak dapat pahala. Tapi dengan berwudu, kita akan mendapatkan pahala. Salah satunya dibersihkan lahir kita dan dibersihkan batin kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul muslim awil mumin faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi." Apabila seorang hamba yang muslim atau yang mukmin berwudu, kemudian dia mencuci, membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Subhanallah. Itu Ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Dengan air dan atau dengan akhir air yang menetes dari wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Apabila dia membasuh tangannya, maka akan keluar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya ini dengan akhir air yang menetes dari tangannya itu. Fa'idha qasala rijlai. Begitu pula tatkala dia membasuh kedua kakinya. Kharajat kullu khati'atin masyad harijla ma'al ma au ma'a akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan dunub. Ketika dia membasuh kakinya akan keluar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya. Tempat-tempat keburukan, kemaksiatan yang kakinya berjalan ke sana akan dihapuskan. Dengan akhir air, dengan air itu atau dengan akhir air yang menetes dari dirinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz Sehingga dia keluar bersih dari dosa. Tubuh kita bersih secara zahir. Wajah kita bersih, tangan kita bersih, telinga kita bersih, kaki kita bersih secara zahir. Dan ternyata secara batin pun bersih kita dari dosa. Kemudian setelah berwudu, jangan lupa baca doa setelah wudu. Ustaz, sampai jam berapa nih Ustaz? Anak jadi gak enak diliatin terus sama Ustaz ini. Hah? Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi sahabat Hang karena kita akan lebih lama lagi disiapkan teh, kopinya ya supaya lebih segar lagi dengarkan sehari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa setelah wudhu, kita kadang kala wudhu 20 tahun, 30 tahun 40 tahun nggak pernah baca doa setelah wudhu. Subhanallah. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء Tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, kemudian menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali Allah akan bukakan bagi dia pintu surga yang delapan. Dia masuk dari pintu mana saja, subhanallah ya. Amalannya ringan. Tapi ternyata memberikan satu pahala yang sangat besar sekali. Maka sahabat Hang, doa ini insya Allah semua tahu. Doanya coba. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Namun setelah azan ya, kita bicara ini setelah masuk waktu subuh. Kalau sebelum itu kita hitung malam harilah karena kita bicara sehari ya bersama Rasul SAW. Salat dua rakaat fajar. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, rakaat fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Dua rakaat subuh itu. Dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Bayangkan kalau ada sahabat Hang yang kehilangan untung 10 juta. Seharusnya dia kalau bangun jam 7 umpamanya dia dapat keuntungan 10 juta, tapi dia bangun jam 7 lewat seperempat. 10 juta itu hilang. Saya yakin ya, seharian dia itu akan bersedih. Dia akan cerita sama istrinya, ya Allah, kata dia. Kenapa kata dia? Seharusnya dapat duit 10 juta, nggak dapat nih gara-gara telat tadi. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kehilangan dua rokaat sebelum subuh itu? Lebih baik dari dunia dan isinya. Banyak di antara kita yang nggak pernah melakukan. Bahkan enteng buat dia. Seakan-akan dia tidak kehilangan apa-apa. Kembali, karena hitungan dia itu, sunnah itu, kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, rugi sebenarnya dia tinggalkan. Rugi apalagi dunia dan isinya. Kita kehilangan satu miliar aja, satu miliar. Sebagian mungkin loncat bunuh diri. Kehilangan satu miliar. Subhanallah, kehilangan dunia dan isinya santai, aman-aman aja dia. Maka sahabat Hang, tolonglah berusaha untuk tidak meninggalkan dua rokaat sebelum subuh ini. Dua rokaat, nggak usah lama-lama sholatnya. Bahkan dianjurkan yang dibaca itu kul ya ayuhal kafirun dan kul wahad, lebih baik dari dunia dan isinya. Usahakan sholatnya di rumah, tidak di masjid untuk sholat sunnahnya nih bagi kalangan bapak-bapak ya. Sholat sunnahnya di rumah, baru kemudian ke masjid. Setelah sholat sunnah berangkat ke masjid. Nih masih banyak sunnah-sunnah lagi ya. Ketika mau menuju ke masjid pakai sandal. Pakai sandal, pakai kaki kanan dulu. Kemudian baca doa keluar rumah. Nanti kita akan baca doa keluar rumah itu. Kemudian berangkat ke masjid. Sahabat Hang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati al munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu salat Isya dan salat Fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Andai kata mereka tahu pahala ganjaran yang Allah sediakan di dalam sholat subuh dan sholat isya pasti mereka datang. Walaupun harus merangkak. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat sahabat hang yang jarang ke masjid. ya Apalagi subuh, isya. Coba jangan-jangan aku munafik ya. Kok berat kali kalau subuh ke masjid itu. Para ulama menjelaskan. Orang-orang munafik itu ternyata sholat. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila Orang-orang munafik itu salat, mereka nipu Allah. Padahal Allah menipu mereka. Mereka menipu orang-orang muslimin seakan-akan mereka mukmin, Padahal mereka nggak Islam sebenarnya. Kalau mereka berangkat sholat, mereka sholatnya males-malesan. Berarti mereka sholat. Dan ternyata yang paling males mereka sholat itu Isya dan subuh di masjid. Di masjid, mereka ke masjid. Kenapa kok berat kalau Isya sama subuh? Karena tujuan orang munafik sholat itu yuraunan nas. Untuk dilihat orang. Kalau isya subuh ini susah ya. Mungkin kalau sekarang masih ada yang melihat. Kemarin saya ke satu pulau ya. Pulau itu ada listrik dari jam 5 sampai jam setengah 11. Pulau Sapakan namanya. Ketika subuh saya bangun. Saya ingat dengan hadis ini. Subhanallah ya. Karena tidak ada lampu. Tidak ada penerangan sama sekali, gelap-gelap gitu. Kalau mungkin kita lihat di kampung kita ada lampu di depan rumahnya orang, ini nggak ada. Dan orang-orang munafik mau berangkat ke masjid pada waktu itu, ya dia berat sekali orang nggak ada yang ngelihat. Tujuannya dia jalan ke masjid dilihat orang, sampai masjid pun gelap gulita. Nggak ada yang tahu. Kita kadang-kadang ke masjid tahu sama teman kita, eh fulan sholat, fulan nggak sholat. Karena lampunya ada di masjid sekarang. Bagaimana kalau gelap gulita seperti di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka benar-benar berat mengamalkannya. Tapi jangan takut untuk mengamalkan hal ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiril masya'ina fi dhulumati al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ya ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita nanti setelah di padang mahsyar menuju ke sirat itu akan ada gelap kegelapan di sana. Orang yang sholat ke masjid ke masjid. Ingat, di kegelapan ya, nggak ada yang melihat dia berangkat ke masjid, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian sampai masjid ya, yang bapak-bapak jangan lupa baca doa masuk masjid. Dan sebelum masuk masjid ada doa menuju ke masjid. Bayangkan doanya itu minta cahaya memang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wa filisani nura, di lidahku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, di pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, di wajahku cahaya. Waj'al min khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa min amami nura, di depanku cahaya. Waj'al min fauqi nura, di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah berikan kepadaku cahaya. Enggak hafal bahasa Arabnya, baca artinya nggak apa-apa. Karena mungkin ada orang yang saat sudah susah saat sudah tua susah ngapalin. Ya kalau bisa ngapalin sekarang ada ya ada MP3 apa bisa ngapalin ya. Alhamdulillah kalau nggak bisa ya udah. Kemudian sampai masjid sholat kalau masuk belum komat ya tahiyatul masjid, kemudian ikut bersama imam, kemudian diusahakan duduk di masjid. Setelah sholat ini, sholat subuh berjamaah di masjid, jangan langsung pulang. Ada satu amalan indah yang kalau kita amalkan itu masya Allah. Ngapain Ustaz? Habis sholat, ya berzikir. Zikir pagi sore ya, di antara doa pagi sore ini banyak ya Salah satu doa yang saya anjurkan diri saya sendiri dan para sahabat hang, doa yang Nabi selalu baca, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat kita nih setiap hari butuh ilmu. Karena dengan ilmu itu kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan yang kita pinta itu ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu-ilmu subhanallah yang kita sekolah mungkin 20 tahun sekolah nggak ada manfaatnya ilmunya. Bahkan mengantarkan sebagian manusia kepada kedurhakaan kepada Allah Jalla jalla. Maka ingat pagi hari itu minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Kemudian rizqan taiban, ya namanya hidup di dunia ini kita butuh ongkos. Kita hidup di dunia. Kita butuh makan. Memang kita hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Maka kita minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban. Ingat yang kita minta rizki yang toyib, yang baik, yang halal. Gak semua rizki. Karena ada orang yang minta rezeki, pokoknya dia minta halal haram yang penting dapat rezeki. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, Ustaz, rezeki anak ini nggak halal Ustaz. Yang anak minta bagaimana rezeki anak dihalalkan gitu kan. Subhanallah. Kau nggak pernah minta rizki yang halal memang. Minta pokoknya dapat rezeki. Ada orang-orang yang kerjaannya, rezekinya itu kebanyakan haram. Dan dia aman-aman aja. Karena dia nggak pernah minta juga sama Allah. Buat dia halal-halal yang penting dapat fulus. Yang penting bisa buat bikin rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa. Nauzubillah min dhalik. Orang yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, tempat cenderaKa. Tubuh yang tumbuh yang dikasih makan dengan hasil yang haram, makan raka adalah tempat bagi dia. Kemudian yang ketiga, kita butuh rizki, kita minta rizkan taiban. Yang ketiga, wa amalan mutakabbala. Kita minta amal. Amal yang diterima. Karena jangan, subhanallah, jangan beramal. Berpuluh-puluh tahun. Ternyata amalan itu mengantarkan kita ke dalam neraka. Umar bin Khattab diriwayatkan. Ketika dia mendatangi Masjidil Aqsa. Untuk menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Dia melihat ketika itu rahib-rahib yang ada di sana. Yang udah jenggotnya putih, udah tua renta. Umar melihat, nangis Umar. Umar nangis. Ditegur oleh sahabat pada waktu itu. Abu Ubaidah apa yang negur dia. Mengatakan kepada dia, Ya Amirul Mukminin, innahu Nasrani. Wahai Amirul Mukminin, dia itu Nasrani. Kenapa kok kok nangis melihat dia itu? Kata Umar bin Khattab, aku ingat dengan firman Allah, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Bekerja, beramal, lelah. Nasibah itu benar-benar kerjanya, tapi ternyata dia masuk ke neraka dengan amalannya. Maka ingat, Sahabat Hang, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, kalau beramal itu mikir-mikir kira-kira amalan Anda diterima enggak ya? Karena kita minta amalan yang diterima, bukan amalan yang banyak. Tapi ternyata nggak diterima. Lelah-lelah kita, capek-capek. Amalan yang diterima itu yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa. Kemudian doa lain yang dibaca nih di pagi hari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doa minta kesembuhan. Doa minta kesembuhan. Katanya dokter bahasa Arabnya itu al-himyatu khairun minal ilaj. Apa itu Ustaz? Bahasa Indonesia Ustaz. Ana jadi bahasa kedokterannya itu mencegah lebih baik daripada ngobati. Ya, iya, mencegah lebih baik dari ngobatin. Dan sekarang kita lihat orang-orang itu dengan adanya teknologi laboratorium ya. Jadi mereka tiap bulan cek darah gitu kan apalagi karena takut penyakit ini macam-macam di masa Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang tidak semua orang bisa cek darah. Mungkin orang-orang yang duitnya banyak yang dia bisa berangkat ke lab tiap bulan gitu bahkan dia mengecek kesehatannya. Rasul ternyata mengajarkan kepada kita sebuah doa yang insya Allah itu bisa mencegah kita dari penyakit. Apa doanya? Allahumma عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت Subhanallah. Ya Allah, afini fi badani. Allah. Kasih aku kesembuhan di badanku, ya Allah. Kasih aku kesembuhan di pendengaranku. Kasih aku kesembuhan di penglihatanku. La ilaha illa anta. Itu yang dibaca. Maka tiap pagi kita minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk pencegahan ya. Pencegahan supaya kita nggak sakit, supaya kita dikasih kesembuhan karena obat itu sekedar sarana. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Itu dibaca pagi dan sore oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dibaca. Jangan nunggu sakit-sakitan udah mulai susah jalan ya, baru baca doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami. Itu dibaca oleh Nabi setiap hari pagi dan sore untuk meminta kesembuhan karena kita nggak tahu benar-benar kita ini nggak tahu dengan apa yang di tubuh kita. Di darah kita ada penyakit apa? Apalagi sekarang ada kanker ini, kanker macem-macem. Ya sudah kita serahkan ya Allah. Allahumma afini fi badani. Selain kita ya olahraga, kita makan yang sehat. Jangan lupa untuk membaca ini setiap hari. Kemudian membaca doa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka walaka syukr walakal hamd falakal hamd walakal syukr membaca ya Allah tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diriku pada pagi hari ini. Atau ada pada semua hambamu. Kecuali itu darimu ya Allah. Darimu. Tidak ada sekutu bagimu. Bagimu segala puji, bagimu segala syukur. Barang siapa yang membaca ini, maka dia telah bersyukur pada hari itu. Dia yakin nih. Ini yang penting satu keyakinan di dalam diri kita, meyakini bahwa semua yang Anda dapatkan itu dari Allah, semuanya. Jadi nggak ada yang dari usaha kita sebenarnya. Dan kita lihat berapa banyak orang-orang yang katanya olahraga ya, dia bisa sembuh umpamanya dengan olahraganya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada pemain bola yang nyungsep di lapangan bola. Mati di lapangan bola. Kalau mengatakan pemain bola ini insya Allah ya makanannya terjaga ya tidurnya sudah diatur kemudian olahraganya jangan ditanya vitamin vitaminnya jangan ditanya tapi nyungsep katanya kena jantung tuh maka kita ini bersyukur sama Allah nikmat ini Allah ini nikmat darimu ya Allah semuanya yang kurasakan tangan masih bisa bergerak ya mata masih bisa berkedip mulut masih bisa berzikir kita bisa melihat keluarga kita itu murni semuanya dari Allah. Dari Allah murni. Itu keyakinan yang harus ada tertancap di dalam hati kita. Suatu pernyataan, pengakuan bahwa semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya orang, usaha bisa sama. Tapi rizki nggak bisa. Kita lihat sama-sama umpamanya. Yang musim sekarang di Batam ini jualan herbal. Sama-sama tuh jualan herbal. Sama jualannya. Tapi rezekinya tetap beda. Maka ingat yang ngasih rezeki ini lebih Allah. jelas-jelas. Bukan karena uh ana semangatnya lebih semangat daripada ente. Kadang kala sama-sama semangatnya. Umpamanya orang yang nanam petani itu kan. Dilihat petani sebelahnya, Masya Allah. Bisa panen berhasil. Yang di sebelahnya hancur. Kalau Allah berkehendak, maka ingat semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai berzikir banyak sekali doa-doa di pagi hari itu ya. Yang kalau kita amalkan insya Allah waktu kita bisa full dengan doa itu. Kemudian sholat syuruk. Sholat sunnah. Duha di awal waktu. Yang dikenal dengan sholat syuruk ya. Dapat apa nih? Dapat pahala haji. Dan umroh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Tentunya anjuran ini untuk bapak-bapak. Tapi ibu-ibu boleh nggak sholat berjamaah ke masjid? Boleh. Boleh sholat berjamaah ke masjid. Tapi sholat dia di rumah lebih utama. Dan bapak-bapak nggak boleh melarang istrinya ke masjid. Nggak boleh. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang tuh hamba-hamba perempuan Allah. Allah ingatkan suami ini. Memang perempuan itu adalah istrinya, berada di tanggung jawabnya, tapi dia tetap hamba Allah. Maka Allah mengingatkan para suami, jangan dilarang tuh hamba-hamba wanita Allah itu untuk ke rumah-rumah Allah. Nggak boleh. Jadi perempuan mau ke masjid, umpamanya boleh. Kadang kala umpamanya dia bosen sholat di rumah gitu ya. Ya Allah, bang anak sholat di rumah terus ini kok kepingin sholat subuh ke masjid. Boleh nggak? Boleh ke masjid. Nggak boleh dilarang. Suaminya malah nggak boleh melarang kalau dia mau berangkat ke masjid. Tapi tetap Rasul menganjurkan untuk sholat di rumah para wanita. Sholat dia di rumah lebih baik daripada sholat dia di masjid. Oke, sekarang barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadkurullah. Kemudian dia duduk berzikir. Ingat, duduk berzikir. Berzikir gimana? Ya macam-macam membaca Al-Quranul Karim, kalau ada kajian dia mengikuti kajian, kalau dia mau bersolawat dia bersolawat, kemudian dia membaca zikir pagi sore itu dibaca, banyak berzikir pokoknya, bukan buka jejaring sosial. Kadang kalah ke masjid memang nggak turun dari masjid, apa? Baca berita. Sekarang kan baca berita nggak perlu keluar sudah. Pakai HP-nya udah baca berita, dia nunggu sampai matahari <laughs> terbit, nggak dapat pahalanya. Yang dapat pahala ini kok ada yang kurullah. Dia duduk di sana berzikir, mengingat Allah. Thumma sholat rakaatain. Habis itu nunggu sampai hatta tatul asyams ya, sampai mentari terbit. Itu nggak boleh sholat langsung karena harus nunggu kira-kira 10 menitan hingga matahari itu tinggi setinggi tombak ya. Kidaruhmin tinggi tombak itu baru boleh sholat. Kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Waktunya itu. Thumma sholarok atain. Kemudian dia sholat dua rakaat kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna Masya Allah sahabat hang sekarang ini haji udah ngantri berapa tahun Ustaz ya sekitar 10 tahun mungkin di Batam ini ya. Di beberapa kota di kampung saya Ustaz, itu udah 15 tahun Ustaz. Subhanallah ya. Kita punya uang nih. Punya uang 35 juta. Daftar sekarang, berangkatnya 15 tahun lagi. Ternyata ada yang bisa dapat haji umroh, gak usah ke Mekah. Gak usah ke Medina Dan kalau saya dan sahabat Hanglaf kalau merenungkan hadis ini. Di dalam hadis ini ada rahmat Allah yang luas sekali. Tidak semua orang bisa berangkat haji. Nggak semua orang bisa berangkat umroh. Karena memang kewajiban itu untuk yang mampu. Dan tidak semua orang mampu. Tapi semuanya bisa dapat pahala haji dan umroh. Semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang cacat pun bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan apa? Melaksanakan amalan ini. Mungkin kita nggak bisa tiap hari. Karena mungkin harus bekerja ya. Tapi di hari-hari libur umpamanya. Udah hari libur berangkat ke masjid. Yang umpamanya sendirian, yang istrinya mau ikut ke masjid, nggak apa-apa umpamanya. Ke masjid udah duduk di masjid tuh. Duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit. Pulang jangan diganti kopiahnya. Kadang kala kan, oh katanya dapat pahala haji, ganti kopiahnya putih, kopiah haji gitu kan supaya dilihat orang anak ini udah haji nih gitu kan. Belum, dia belum haji. Kewajiban haji itu untuk yang mampu, tapi dia mendapatkan pahala haji. Terus Ustaz gimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu ini kan nggak dianjurkan ke masjid, bahkan dia sholat di rumah yang lebih baik bagi dia. Apa kiranya kalau dia duduk di rumahnya, di tempat sholatnya, mungkin dia punya musola di rumahnya, sampai matahari terbit kemudian dia melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, dia dapat pahala haji dan umroh juga. Menurut pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Arju ayyakuna lahadhalik. Beliau mengatakan mudah-mudahan aku mengharap dia dapat pahala umroh dan haji itu. Karena beda kewajiban. Lelaki punya kewajiban, ke masjid dia, tapi perempuan enggak. Maka dia dengan duduk di rumahnya ingat berzikir ya, duduk berzikir, bukan duduk berzikir bukan di rumah sambil masak-masak, goreng-goreng, kemudian sholat, mengharapkan ini tidak. Jadi syaratnya tetap ada ya kurullah duduk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, insya Allah dia akan dapat pahala ini. Syekh Utsaimin ketika ditanya, kira-kira dapat enggak Syekh? Syekh Utsaimin mengatakan, hadisnya itu sholat berjamaah di masjid ini tentunya. Wallahu alam mengatakan mungkin dia nggak dapat tapi perempuan yang mengamalkan itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Dapat kebaikan yang banyak sekali. Ketika dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat syuruk itu yang ini itu sholat duha di awal waktu sebenarnya. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktunya. Jam berapa kira-kira kalau di Batam Ustaz? Syuruk itu. Masa jam tujuh ya? Subuh jam berapa kita? Setengah lima. Mungkin setengah lima, setengah enam, jam enaman lah kira-kira ya. Iya. Jam? 6.15 ya. Kira-kira jam 6.15. Kalau nggak mau lihat jam, lihat matahari udah. Lihat matahari udah naik, udah sholat. Seperti itu. Mungkin sekarang orang lebih pakai jam. Tapi kalau kita melihat matahari mungkin lebih lebih ya lebih tenang hati kita. Oke, sekarang pulang dari masjid, kita mau melaksanakan aktivitas kita. Ingat pakai baju. Kalau pakai baju itu baca bismillah, semuanya pakai zikrullah. Kalau pakai itu yang kanan dulu. Subhanallah, Islam ini sempurna pakai yang kanan dulu. Belum itu lagi, ketika kita masuk ke toilet ke kamar mandi, masuk dengan kaki kanan, baca doa lagi. Ini sunnah Nabi banyak ya. Kita kalau mau baca ini bisa sampai asar ini Ustaz. Hah? <laughs> Tayyib, tayyib sebentar ini ya ingat ke kamar mandi juga ada doanya, keluar juga ada doanya, kemudian keluar rumah, naik kendaraan nih, tiap hari naik kendaraan. Sebagian orang itu kalau berangkat haji, berangkat umroh ya, dan saya rasa udah banyak yang berangkat umroh sama haji di Batam ini, sahabat hang itu, di situ biasanya kalau naik kendaraan baca doa. Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. <coughs> Alhamdulillah. Kayaknya suruh berhenti memang anak ini Ustaz kayaknya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, 15 detik lagi. Sahabat tang. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika saya baca itu kemarin di Surabaya, di rumahnya, di mobilnya seorang ikhwan, anak-anaknya yang perempuan pada ikut. Kata mereka, "Pak, kayak doa umroh ya. Pikirnya itu doa dibaca kalau umroh sama haji. Itu doa ketika kita naik kendaraan apa saja. Kita naik motor, subhanallah para jamaah. Kita nggak pernah tahu apakah kita pulang selamat, nggak tahu. Apalagi kejadian di jalan itu yang namanya tabrakan. Kita udah hati-hati diantem dari belakang. Maka kita butuh minta selamat sama siapa? Sama assalam yang memberikan keselamatan itu Allah Jalla Jalalu. Kita minta keselamatan, kemudian doa. Keluar rumah ada doanya. Ya masih banyak lainnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lainnya. Melanjutkan tentang sehari bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kalau itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu nah tafadhal Ustaz Barakallahu fi wa jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian yang begitu menarik sekali kesempatan kali ini dan kita tentunya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sehari-hari Rasulullah lakukan semoga bermanfaat buat kita dan kita akan amalkan insyaallah. Baik, kita akan berikan uh, pada kesempatan interaktif tentunya banyak pertanyaan karena terwaktu kita terbatas, kita juga terbatas untuk menjawabnya Ustaz. Kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu dari siapa di mana Ibu? Umu Cahaya di Batu Haji. Silakan Umu Cahaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana mau tanya. Tadi di awal materi kan Ustaz sampaikan tentang kritis idola uh, idola tadi Ustaz. Ya. Uh, sepertinya remaja dan anak-anak kita sekarang kan mengidolakan artis dan para pemain sepak bola itu Ustaz. Uh, seharusnya kan mengidolakan Rasulullah dan para sahabat. Yang problem ini anak-anak Ustaz, dia kan remaja. Uh, gemar sekali sama sepak bola gitu. Jadi mm-hmm. idolanya tuh pemain sepak bola dunia gitu. Sering mm-hmm. anak nasihatin nggak boleh seharusnya idolanya Rasulullah sering diajarin sunnah juga tapi sulit menerimanya hmm. Ustaz hmm. gimana, ya, gimana ya? Bu tadi kesulitan anak, dalam hal ini Bu anak ya takut dia jauh dari sunnah Ustaz iya, itu, itu aja mohon ada solusinya saya syukur afwan barakallahu fiik Tafadhal Ustaz Nah subhanallah ini kayaknya problematika <laughs> untuk semuanya ya bukan hanya iya, untuk ibu karena memang media ini membentuk pola pikir anak kita Beberapa tahun yang lalu ketika saya di Medina, saya berjumpa sama teman-teman dari Bosnia. Kau muslimin dari Bosnia yang kuliah. Dia bawa majalah dari Bosnia. Dia ngomong, Syafiq kata dia, nanti tahu nih majalah ini kata. Majalah ini yang paling bahaya, yang di paling akhir. Saya lihat apa paling akhir kata dia di akhir itu ternyata jat, uh, biografi artis-artis kegiatan artis-artis. Cuma ada dua lembar. Dua lembar aja di akhir itu. Inilah yang merusak pemikiran umat. Kenapa? Ini yang ditunjukkan terus oleh media. Inilah orang-orang yang baik. Inilah orang-orang yang top ya, yang seharusnya menjadi idola kita. Ini yang merusak. Kalau ternyata majalah aja seperti itu pengaruhnya, bagaimana televisi yang tiap hari ditonton? Apalagi sekarang kita lihat nih ya kaos-kaos bola ya orang-orang pakai nama pemain-pemain bola yang notabene mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahkan dipakai solat. Nauzubillah ya. Nama seorang musyrik dibawa solat oleh sebagian pemuda ini ini kan benar-benar ya satu kebablasan ya. Bahkan tanda-tanda sebagian klub bola itu itu tanda-tanda salib tanda-tanda salib yang baik yang dari Inggris umpamanya, yang dari Spanyol, kita lihat benar ada tanda salib. Dan itu tanda-tanda yang pernah dipakai oleh mereka untuk menghancurkan umat Islam pada waktu perang salib. Pada bendera-bendera mereka pada waktu itu. Sekarang yang jadi masalah, tanda itu ada di dada anak-anak kita dipakai sholat sama mereka, bahkan ditaruh di motor mereka, dipasang di mobil mereka. Terus gimana sekarang solusinya? Jadi memang kalau kita sekedar ngasih tahu, ngomong, itu kadangkala susah. Anak itu kan sudah terbentuk selama ini. Kadangkala terlambat seperti anak yang tidak sholat. Umpamanya kebanyak orang tua ngomong ya, dia baru ngaji orang tuanya ini ngomong saat ini punya kendala anak anak ini susah sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis sholat lisabain. Suruh anak kalian sholat itu mulai umur tujuh tahun. Nih, jadi ternyata kalau kita ingin membentuk anak kita, membentuk kepribadian anak kita, itu dari sejak dini. Sebagaimana tadi ibu katakan susah saya katakan kepada dia untuk mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak pernah tahu Nabi, dia nggak pernah mendengar tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dia tahu adalah pemain-pemain bola itu. Maka tolong untuk anak-anak, untuk generasi yang ke depan ya, untuk generasi yang ke depan dari umur tujuh tahun sudah dibentuk. Jangan orang tua membelikan baju klub bola. Kadangkala anak itu kan mau, ah itu fulan punya baju klub bola, anak minta juga. Kalaupun harus, cari pemain-pemain bola yang muslim, pemain-pemain bola yang dari negeri-negeri Islam. Kalau itu harus. Kadangkala karena mereka ini kan udah gak bisa dibendung lagi. Kita tunjukkan nih, kau pakai baju fulan. Kok bajunya fulan? Dia ini muslim dia ini muslim. Kemudian ketika dia temannya pakai yang non muslim dia akan nah itu yang kau pakai ini ini bajunya orang kafir nih. Yang aku pakai ini muslim gitu kan. Itu sudah mendidik di anak di anak kita untuk mencintai Islam, mencintai Islam dan membenci kekufuran dari sejak kecil. Kemudian anak kita suruh pukul ketika umur 10 tahun. Lewat 10 tahun sudah susah meluruskannya. Maka bagaimana peran seorang ibu? ya selain berdoa ya, sering-sering menceritakan tentang Nabi, sering-sering menceritakan tentang hari akhir. Sekali-kali anaknya dibawa ke kuburan tuh, ziarah kubur nih nak, nih kuburan kakekmu, salam sama kakekmu gitu ya. Kita suruh dia supaya dia ingat ada yang namanya keimanan dengan hari akhir. Dan itulah yang mendorong orang untuk beramal ketika kita beriman dengan adanya hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oh, naam naam. Ini masya Allah dari Ki Guntara di Batu Aji nih. Masuk toilet atau kamar mandi yang didahulukan kaki kiri apa kaki kanan Ustaz? Masya Allah ya, mungkin salah ngomong Ustaznya tadi mah. Jadi tentu kalau masuk pakai kaki kiri, kalau keluar pakai kaki kanan. Nah, ini uh, untuk memperbaiki koreksi ya. Terima kasih, terima kasih banyak buat para pendengar hangat ini. Barakallahu fiik, sahabat hang kita akan terima kembali pada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa di mana? Uh, ini sama Abu Zakia ya, di Batu Aji. Ya. Silakan Abu Zakia. Syukur. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini kalau kita bicara masalah syariat Islam, sudah tentu kita berhujah pada quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Okay. Iya. Saya bertanya begini, memang sedikit uh, Jepang dari tema barangkali, tapi nah. tidak uh, tidak keluar jauh dari pertanyaan. Bisa langsung Pak? Saya mau tanya masalah MTQ ini Pak. uh, bagaimana menurut pandangan Islam? Kalau Al-Quran itu diperlombakan Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW itu sebagai ya, tunjuk untuk kita ya, menerangkan mana yang benar, mana yang baik. Ya, jadi uh, menurut saya nggak tanya menurut Ustadz, tapi tolong sampaikan kepada kami hujah yang lebih mendekat pada Al-Quran dan Sunnah. Apakah diperbenarkan Al-Quran itu untuk diperlombakan demi uh, meraih satu kemenangan karena nggak ada yang bisa menjamin hati manusia uh, Pak, untuk meraih waktunya kita terbatas ya jadi ya, Pak, bisa ya, ya. poin langsung untuk penjelasannya nanti bisa lebih harus start ya, ya. oke okay, kita sudah pahami ya, tadi pertanyaannya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Berbincang tentang musabaqah tilawatil Quran Karim, lomba yang diadakan uh, dari al Quran Karim Para ulama sudah membahas hal itu, mamanya di fatwa-fatwa para ulama Saudi ya, di fatwa Lajnah Daimah, Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, mereka menjelaskan bahwasanya apabila perlombaan itu untuk memotivasi umat menghafal Al-Qur'anul Karim, memotivasi mereka untuk lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim, maka nggak ada masalah selama acaranya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Maka pada hakikatnya mamanya gini lah di kampung ini, di pesantren mamanya kita adakan lomba hafalan Quran 10 juz. Para ulama membenarkan hal itu kalau tujuannya yang pertama untuk memotivasi umat agar mereka lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka menjelaskan hal itu, jadi ada lomba-lomba, ya kembali kepada tujuannya nanti. Tujuan yang ngikutin, apa mereka tujuannya adalah cari duit, itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi penjelasan para ulama, mereka berpendapat lomba-lomba termasuk lomba-lomba yang diperbolehkan ya untuk memotivasi umat. Ya, mungkin kalau kita lihat ada lomba cerdas cermat, ada lomba menghafal hadis kadangkala sampai sekarang masih diadakan bahkan uh, kita lihat ulama-ulama ahli-ahli uh, Quran dari Kerajaan Arab Saudi itu mengadakan lomba di Indonesia untuk hafalan Quran ya, untuk bacaan Quran, dan itu tujuannya satu, untuk memotivasi, bukan untuk yang macam-macam. Tapi kalau sudah tujuannya yang macam-macam ya itu nanti antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan acaranya diusahakan acaranya yang sesuai dengan syar'i dan kita berdoa. Kita berdoa semoga pemerintah kita, semoga semua yang bergabung dalam acara MTQ ini bisa benar-benar ikhlas melakukan hal itu Amin, dan mereka bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke depan bisa lebih baik dan mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki yang ada tapi secara umum kalau lomba itu tujuannya untuk memotivasi nggak ada masalah insya Allah wallahu alam bishawab. ya. Barakallahu fiik Ustaz uh, sahabat hang karena keterbatasan waktu kita akan berikan jawaban satu pertanyaan lagi Ustaz gimana Ustaz? Siap yang terakhir ini kan ya. Yang terakhir insyaallah Ustaz. Kita akan terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari siapa di mana ya? Umur Daud di Tanjung Pinang. Umur Daud Tanjung Pinang. Pinang. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya Ustaz. Nah, ini masalah pakaian. Nah, ada orang toko-toko second banyak kan yang makainya yang punya orang Kristen orang apa aja berupa perabot berupa pakaian makanan kan banyak yang dipakai dibeli dari orang Islam gimana Ustaz Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, tunggu, ibu, tunggu, maaf, Daud. Iya, iya, iya. Nah, ini ya, pertanyaan. lagi pertanyaannya Pertanyaan yang ditanyakan itu. Nah, nah itu. Pelan Uh, eh, ada toko-toko second. Iya berupa pakaian, makanan, ya. eh, alat-alat yeah. perabot. Betul. Pokoknya Silakan orang Islam lain. banyak yang beli. Mm-hmm. Nah itu yang menjual dulunya itu kan orang Kristen banyak oh. yang menjual untuk second. Iya, yeah, pertanyaan nah, itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau orang Islam membeli itu untuk dipakai? Nah itu pertanyaan oh. anak Ustadz. Nah, بارك الله, الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa sih pertanyaannya? <laughs> Beli suku second Jadi gini, uh, di sini ada transaksi di penjualan bahan-bahan bekas pakai Ustaz. Oke, okay. nah, nah, nah. bekas pakai nah. ini sebelumnya itu dijual oleh orang non muslim. Nah, nah. Eh, uh, itu intinya ketika kita beli bagaimana hukumnya itu aja. Oke, okay, siap. Siap. Nah, taib. Yang berkaitan dengan kita membeli barang bekas, ternyata sebelumnya barang itu milik non muslim. Jadi perlu diingat kalau kita beli panci umpamanya yang model-model seperti itu, kalau kita tahu mereka itu umpamanya menggunakannya untuk memasak babi ya, kalaupun beli ya harus dibersihkan dahulu, dicuci dulu. Tapi kalau yang nggak seperti itu, yang memang aman dari hal-hal yang najis, nggak ada masalah insya Allah. Termasuk pakaian, pakaian kan bisa dicuci, dibersihkan, jangan langsung dipakai. Orang pakaian pakaian yang baru aja dipakai langsung juga nggak bagus ya. Jadi mungkin seperti itu, sir. Nah, cuma hati-hati, hati-hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan eh, sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada karena keterbatasan waktu kita dan insya Allah Ustadz nanti sekitar pukul 9.30 pagi juga akan mengisi daurah eh, ilmiah untuk ummahat tentunya eh, agar Ustadz bisa istirahat dan sebagainya. Kami mohon maaf untuk Muslim Personal kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan tentunya banyak sekali yang pertanyaan kami terima karena keterbatasan itu kami belum bisa untuk menjawab.